<clears throat> Masih hadis nomor 8. Karena hadisnya panjang jadi ada dua kali pertemuan. Ulun ulang sedikit, ringkas saja. Hadis yang ke-8 Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumaid Jumai ibn Umair ibni Rahman al-Ajli imla'an alaina min kitabih qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah yukna ba Abdillah an, an ibnin li Abi Halah anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma qala sa'altu Khali Hinda ib, Hinda bin Abi Halah wa kana wasofan jadi hadis ini diriwayatkan secara imla, ulun-ulangi. Karena ini termasuk faidah mustalahul hadis. Jadi kalau ada dalam satu periwayatan sanad, kemudian di antara rawi mengatakan bahwasanya eh, hadis ini diambil secara imla. Imla maksudnya, ulun-ulangi lagi, adalah metode dalam pengambilan atau menyampaikan hadis yang mana si murid ini menulis di bukunya atau catatannya di awal pertemuan bahwasanya hadis ini dia dapatkan dari mes, dari majelisnya Syekh ini di masjidnya ini di hari ini di tanggal ini. Dia tulis ya, diambil dari Syekh ini di di masjidnya ini hari sekian, tanggal sekian. Adapun gurunya ketika dia menyampaikan hadis maka dengan pelan supaya muridnya bisa menulis. Kemudian bukan cuma hanya sebatas menyampaikan hadis, tapi beliau juga memberikan faidah-faidah seputar hadis tersebut, baik dari segi matan atau segi segi sanad. Itu namanya imla. E, dari pamannya Hasan bin Ali, paman tiri maksudnya. Khadijah punya suami namanya Abu Halah. Dia punya anak laki-laki namanya Hindun. Hindun ya. Hindun ada yang namanya untuk laki-laki dan ada namanya untuk perempuan. Dan dia seorang yang ahli dalam menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi adalah seorang yang fakhman. Fakhman maksudnya berwibawa keadaannya, pembawaannya, tampilannya berwibawa. Kemudian mufakhaman muazzaman fi suduri ashabi wa fi sudu wa fi sadri man yarahu. Kemudian beliau juga sangat dihormati dari kalangan para sahabat atau orang yang melihatnya. Kemudian wajah beliau la wajhuhu bersinar bercahaya wajah beliau seperti cahaya bulan purnama. Kemudian atwal minal marbu. Badan beliau tinggi lebih ke arah sedang. Maksudnya sedang e, postur tubuh beliau tapi sedangnya menuju ke arah tinggi. Kemudian aksor minal musyadzab lebih pendek dari orang yang jangkung. Ya. Jangkung kan tinggi tapi kurus. Beliau lebih lebih pendek, artinya tidak terlalu tinggi. Nabi tidak sangat tinggi, tidak. Kemudian Azim al-Hamah, kepala beliau besar. Kemudian Nurujil syari rambut beliau ada putarannya sedikit. Fi sya'rihi yasir. Di rambut beliau ada berputar sedikit. Maksudnya ikal, tidak keriting atau apro apalagi. Kemudian inin farokat aqiqatuhu farokoha. Jika beliau ingin membelah rambut beliau, maka beliau belah, belah tengah maksudnya. Dan jika tidak memungkinkan, maka beliau tidak tidak belah tengah rambut beliau. Kemudian azharul launi kulit beliau putih kemerah-merahan. Kemudian wasi al jabin dahi beliau lebar. Kemudian azajjal hawajib alis-alis beliau panjang dan tipis, panjang dan tipis, tidak e, tebal. Kemudian biro Alis beliau tadi sempurna. Sempurna ya, tidak terpotong. Kan ada alis itu terkadang terpotong, kelihatan kulit sedikit. Kemudian fi di koran, Alis beliau tadi tidak bertemu bahasa Banjarnya bersampuk, tidak bersampuk ya. Jadi sini eh, ada ruang kosong Kan ada orang tuh jenis dahi apa alisnya bersampuk. Nabi tidak bersampuk. Kemudian bainahuma irqun yudirduhu al Di antara kedua alis beliau ada urat urat ya yang akan tampak ketika beliau marah marah sarik. Nabi pernah sarik ketika melihat gambar yang ada lukisan. Nabi juga pernah sarik atau marah ketika ada e, seseorang yang mengimami suatu kaum sangat lama. Sangat sangat lama. Nabi juga pernah marah. Kemudian aknal ernin, <clears throat> hidung beliau mancung. Mancung jelas orang Arab kebanyakan orang Arab. Kemudian lahu nurun ya'luhu. Yang mana mempunyai nur cahaya di atasnya. Wajah beliau bercahaya. Kemudian Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Orang yang menyang orang uh, orang akan mengira ketika dia tidak memperhatikan hidung Nabi tadi, Nabi hidung Nabi tadi asyam. Jadi sepintas ketika orang tersebut melihat Nabi dan dia tidak memperhatikan jelas hidung Nabi, maka dia menyangka hidung Nabi itu asyam. Asyam maksudnya batang hidungnya ini terangkat, bukan ya, bukan bengkok ya. Jadi tak angkat seperti itu. Tak angkat. Padahal tidak. Kenapa sepintas orang melihat seperti itu? Karena tertutup cahaya. Terlihat cahayanya terlihat dari batang hidung Nabi. Kemudian kasulihyah lebat eh, apa? jenggot beliau lebat. Kemudian sahlul khadain datar eh, dua kedua pipi beliau bukan tembem ya, apalagi bakpau, tapi datar. Doli fam lebar mulut beliau lebar ya, luas mulut beliau dan orang Arab suka mulut yang lebar. Kemudian daqiqul masrubah halus bulu dada beliau yang memanjang sampai ke pusat. Kemudian ka'anna unuqahu jidudumyah fi safa'il fiddah. Seakan-akan leher beliau seperti lehernya seperti batang perak murni yang indah. Batang perak murni yang indah, lagi kokoh ya. Kemudian mu'tadilul khalqi, tubuh beliau ideal. Mu'tadilul khalqi ideal, ya tidak terlalu tinggi juga, juga tidak pendek. Kemudian badinun mutamasik, badan beliau berisi. Berisi, bukan lembek ya, tapi berisi. Kuat. Kemudian Eh, sawaun al-batnu was Rata dada dan perut beliau. Artinya perutnya tidak buncit ya, tapi rata. Kemudian nah ini yang kita uh, eh, sambungan kemarin. Aridus sadr, lebar dada beliau, lebar. Kemudian ba'idama bainal mankibaini dukhmul karodis. Lebar antara dua pundak beliau, dada dan pundak juga lebar. Kemudian tulang-tulang sendi beliau besar. Kemudian yang ini yang kita akan sambung, Anwarul Mutajarridi. Anwarul Mutajarridi. Syekh Abdul Razak mengatakan, Nayyirul adwi Nayyirul adwil mutajarrid minasy-sya'ri awil mutajarrid minats-thiyabi. Ai ma kana min badanihi sallallahu alaihi wasallam mujarradan min sya'rin atau mujarradan min thiyabin fa innahu yadhharu lahu nurun wadha'ah maksudnya bersinar anggota badan yang tidak tertutup rambut dan tidak tertutup baju jadi ketika misalnya tangan seperti ini tidak tertutup pakaian maka akan nampak nur dan wadoah akan nampak cahaya dan sinar. Ya. Jadi anggota tubuh beliau yang tidak ditutupi rambut atau pakaian maka akan menampakkan nur, cahaya dan sinar. Kemudian mausulu ma baina labbah wasurrah bi sya'rin yajri kal khatti. Membujur membujur bulu yang ada di antara dada atas, labbah itu dada atas. Ini istilah-istilah tubuh ya. Labbah itu dada atas, dada bagian atas. Ada bulunya yang membujur antara dada atas dan pusat dengan dengan bulu yang membujur seperti garis. Sampai sini dada atas sampai ke pusat membujur seperti garis. Kemudian ari as-sadyaini wal batan ari as-sadyaini wal batan mimma siwa dhalik tidak ada bulu yang diantara dua sadyun itu laki-laki atau perempuan dada yang hitamnya itu loh tahu apa bahasa Banjarnya ya puting itu namanya sadyun dalam bahasa Arab puting susu itu namanya e, apa? Sadiun dalam bahasa Arab. Artinya tidak ada bulu di kedua puting beliau. Kan sebagian orang ada bulu itunya. Yala. Kalau Nabi tidak ada dan perutnya juga tidak tidak ada, tidak ada bulunya. Mimma siwa dzalik dari bulu selain itu. Ya, berarti kedua puting beliau dan perut beliau tidak ada bulu. Di dadanya ah, ada bulu kecil, tipis. Kemudian zero Aini e, berbulu juga lengan kedua lengan beliau ya, Ini namanya lengan zero. Kemudian Walman Kibai ini dan bahu. Maksudnya bulunya bukan bulu lebat ya. Bukan bulu lebat. Walman Kibai ini dan kedua bahu beliau wa dan di atas dada beliau ada juga bulunya. Kemudian tawilul zandaini, tawilul zandaini. Kedua lengan bawah beliau panjang. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya zandun itu eh, bagian bawah sini ya, tulang. Walau alam ulang kurang ngerti, panjang itu sisi mananya gitu. Kan kalau orang panjang apa lengannya kan semuanya. Ya, walau alam ulang kurang tahu di sini. Jadi bagian bawah beliau panjang, lengan bagian bawah beliau panjang. Kemudian rohbur rohah, tapak tangan beliau lebar, lebar atau luas, tidak kecil. Kemudian syasnul kaffaini wal kodamain, dua tangan, dua tapak tangan dan dua tapak kaki beliau juga lebar. Kemudian sa'ilul atraf atau qala sya'ilul atraf. Kemudian jari jemari beliau panjang. Jari jemari beliau panjang tapi tulan mu'tadilan panjang yang sedang. Jadi jari-jari beliau itu panjang, tapi panjangnya bukan panjang sekali, tapi panjang yang sedang. Kemudian khamsanul akhmasaini. Khamsanul akhmasaini. Akhmas itu adalah kaki. Anggap ini kaki. Kemudian ada bagian yang tidak tersentuh tanah ketika berpijak. Dalaman kaki itulah. Apa namanya? Perut lah. Pokoknya dia bagian dalam kaki yang tidak tersentuh tanah kalau kita berpijak berjajak. Itu namanya dalam bahasa Arab akhmas. Ini agak agak susah ya karena secara rinci menyebutkan anggota-anggota tubuh. Jadi kaki bagian dalamnya itu yang tidak tersentuh tanah ketika berjajak berpijak itu namanya akhmas. Maksudnya akhmas beliau bagian perut kaki tadi tidak sangat ke dalam, tidak sangat tinggi seperti itu kada. Ya. Tapi mutawassitul irtifa' dalamnya sedang, tidak terlalu dalam. Ini detail banget orang eh, apa pamannya Hasan ini menceritakan sifat Nabi. Ya, tidak terlalu dalam kayak ini kada, tapi sedang saja dalamnya. Kemudian masih Masihul ini dua telapak beliau masih mulus mulus. Maksudnya anna qadamaihi amlasani laisa fihi ma takatsur aw tasyaqquq aw nahwu dzalik. Jadi kedua kaki beliau atau uh, tumit beliau itu mulus, tidak ada pecah-pecah atau belah-belah. Biasanya kaki atau tumit itu pecah-pecah atau belah-belah kalau sering berjalan di siang hari. Itu pecah-pecah atau belah-belah. Tapi Nabi Nabi apa kaki telapak kaki Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulus, tidak ada pecah-pecah atau belah-belah. Kemudian yanbu anhumal ma yang mana air tidak menyerap di kedua tumit Nabi tadi karena tidak pecah-pecah. Jadi ketika ada air, dia tidak terserap karena mulus. Beda halnya kalau misalnya kaki seseorang itu pecah-pecah, belah-belah, ketika ada air, air masuk ke situ. Itu maksud dari yanbu anhumal ma. Tidak menyerap air ke kedua kaki Nabi karena mulus. Kalau orang pecah-pecah otomatis air masuk ke dalam pecahan tadi. Kemudian idza zala zala qala an Idza masya sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a rijlaihi minal ardi yarfa'uhuma biquwwah. Maksudnya idza zala zala qala an apabila beliau berjalan berjalan dan mengangkat kedua kakinya dari tanah berjalan dan mengangkat kedua kakinya dari tanah maka beliau mengangkatnya dengan kuat dengan kokoh ya bukan dengan lemah atau lunglai tapi mengangkat kakinya dengan dengan kuat itu seperti tentara ya gimana tuh tentara itu berbaris mengangkat kedua kakinya kuat kokoh kada pina anak kerabah tuh kada jadi kokoh ya kuat ketika Nabi melangkah. Kemudian yakhtu takafian, yakhtu takafian. Melangkah beliau condong ke depan. Jadi condong ke depan. Maksudnya di sini eh, apa? Kama hatu min sobab. Maksudnya eh, beliau berjalan melangkah condong ke depan seakan-akan turun dari tempat tempat tinggi. Kemudian wayamshi haunan. Nah, dan beliau berjalan dalam keadaan tenang, ya, tenang. Maksudnya tidak berhancap-hancap, tapi tenang. Ya. Ini sebagaimana di surah Al-Furqan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Nomor satu adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman ketika mereka berjalan di atas bumi maka mereka berjalan dalam keadaan tenang dan tawaduk, tenang dan tawaduk haunan ya bukan berjalannya orang yang congkak orang yang sombong sombong itu kepala ke atas dada membusung padahal biasa saja itu berjalan orang yang congkak dan Nabi berjalannya tenang ya tenang kemudian dari ul mishyah Maksudnya anna khutwatahu sallallahu alaihi wasallam wasi'atun lakin buduni takalluf. Langkah berjalan beliau itu lebar. Langkah berjalan beliau lebar tapi tidak berlebihan. Langkah berjalan beliau lebar tapi tidak berlebihan ya. Bukan kayak orang pengantin lambat, bukan. Tapi Nabi lebar tapi tidak berlebihan. Dan kami dulu ketika di kampus kalau orang Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand itu kan langkahnya kecil-kecil. Tapi kalau orang Afrika, masya Allah, dia berjalan itu cepat gitu. Langkahnya itu cepat karena langkahnya besar, ganal. Jadi kami itu pasti ketinggalan. Kalau misalnya berabut makanan, biasanya kan kami di kampus itu setelah zuhur misalnya, setelah kuliah. Itu kan numpuk mahasiswa karena semuanya setelah kuliah. Jadi mau kadang harus cepat makan di ruang makan. Kami itu sudah lari, mereka lari, nyata kami kalah. Berjalan biasa kami sudah kalah. Karena langkah mereka besar. Ya langkahnya cepat. Padahal jalan biasa aja, kami sudah kalah. Itu orang Afrika. Dan langkah Nabi itu besar, lebar, tapi tidak tidak berlebihan. idza masya ka'annama yanhattu min sobat. Apabila beliau berjalan, maka seakan-akan berjalan beliau turun dari dataran tinggi. Wa idza tafatal tafata jami'an. Apabila beliau menoleh, maka beliau menoleh seluruh badan beliau, bukan cuma leher ya. Ini hadis yang sebelumnya. Ini uh, gaya seperti ini ketika beliau dipanggil, bukan cuma leher saja yang yang menengok ini menunjukkan penghormatan beliau kepada orang yang memanggil. Jadi kalau dipanggil bukan cuma leher saja, tapi seluruh badan juga ikut berpaling. Kemudian khafidut turfi. Khafidut turfi beliau orang yang sangat menjaga pandangannya. Ai ghadun basarahu. Beliau orang yang sangat menjaga pandangannya. Lidalik oleh karena itu, nah, si rawi ini eh, si sahabat tadi atau pamannya Hasan bin Ali mengatakan, nazaruhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama." Karena beliau menjaga pandangan, pandangan beliau ke arah tanah, ke arah bumi lebih lama daripada pandangan beliau ke ke langit. Jadi kebanyakan pandangan Nabi itu menuju ke arah bumi atau tanah daripada ke arah ke arah langit. Ya. Ini mungkin salah satu cara untuk menundukkan pandangan. Intinya ketika kita berjalan, jangan pelingau-pelingau. Kadang kita terlihat karena sengaja, terus berandam pulang. Lama kayak itu. Nah. Karena suka melihat-lihat kanan kiri. Makanya utamakan ketika berjalan, nunduk ke bawah. Tapi hati-hati. Jangan jauh ke bawah, tahan misalnya. Maksudnya memperhatikan jalan yang di depan. Ya. Itu memang trik ketika kita ingin menjaga pandangan, baik pakai motor atau pakai mobil ya. Jangan pelingau kanan, kanan kiri. Dan ini juga ada hadisnya di eh, riwayat, Imam Hakim. Sifat Nabi berjalan. Dari Jabir, beliau mengatakan, "Idza masya masa uh, bukan. Mana tadi tulisannya? Intinya Catatannya hilang. Ada nih. Idza masya lam yaltafit. Idza masya lam yaltafit. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Idza masya lam yaltafit. Nabi itu kalau dia berjalan tidak menoleh. Maksudnya kada pelingau-pelingau kanan kiri enggak. Ya, kecuali ada ada kebutuhan atau ada hajat. Dan ini juga untuk menjaga menjaga pandangan. Kalau suka melihat kanan kiri, terkadang kada sengaja belawas melihatnya seperti itu. Karena kan apalagi aurat perempuan ya. Kita berkendaraan saja, perempuan di depan pasti ingin sekali melihat belakangnya. Itu memang belakang apa perempuan ketika mereka berada di atas di depan kita dalam keadaan naik motor misalnya. Kan dalam satu riwayat ketika seorang perempuan itu keluar, maka dia akan istashrafa syaitan, akan di, dibuntuti oleh syaitan sehingga dia akan menghiasi setiap pandangan laki-laki terasa cantik, terasa penasaran gitu kan. Makanya kalau kita berjalan naik motor kalau bisa dibalap-dibalap. Karena itu perasaan hendak pernah melihat ya itu nah. Sekali melihat, saya kayak itu. <laughs> Karena memang dihiasi oleh oleh syaitan ya. Dibalap kalau berjalan di pasar pian balap. Kalau naik motor hati-hati ya melihat keadaan juga Kemudian jullu nazarihi al-mulahadhah. Jullu nazarihi al-mulahadhah. Ai anna nazaruhu sallallahu alaihi wasallam lil asya nazru mulahadhatin wa laysa nadhru hirsin wal murad al-mulahadhah huna at-tafakkur wat ta'ammul wat tadabbur. Jadi pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu apapun melihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sesuatu apapun itu pandangan beliau pandangan mula mulahadhah. Maksudnya mula mulahadhah di sini adalah tafakkur, ta'ammul dan tadabbur. Ketika Nabi melihat atau memandang sesuatu, pandangan beliau pandangan tafakkur, ta'ammul, memperhatikan dan tadabbur, merenungkan. Bukan pandangan kosong. Kosong melamun kada. Jadi Nabi kalau berjalan Pandangan Nabi itu pandangan yang memikirkan, mentadabur, tafakur dan ta'ammul. Bisa kita contohnya, pian misalnya naik motor, atau pian pario warna abang pulang. Nah, ketika pian berjalan, kemudian pian melihat samping pian naik sepeda. Dan pian kalau merenungkan, maka akan bersyukur, alhamdulillah ulun dapat kendaraan cepat pulang. Di samping ulun pakai sepeda. Contoh lain kita naik sepeda misalnya. Dan tubuh kita sempurna ya. Ketika kita melewati orang yang buta misalnya tunanetra, pakai tongkat ketika berjalan, maka kita akan bersyukur alhamdulillah mata masih dikasih oleh Subhanahu wa taala masih, masih bisa melihat ya. Jadi hal-hal yang membuat kita tafakur itu bukan cuma kita naik gunung, ke pantai enggak, di jalan pun kita bisa. Ya, salah satunya adalah membuat kita bersyukur. Banyak di jalan itu yang Terkadang keadaannya, ekonominya, bentuk fisiknya tidak seperti kita. Maka kita bisa bersyukur walaupun kita berjalan, naik motor, naik mobil. Bisa bersyukur. Bukan cuma pandangan kosong ya, pandangan kosong. Adapun pandangan Nabi kepada apapun, maka pandangan Nabi tadi adalah bentuknya tafakur, ta'dabur dan ta'ammul. Kemudian yasuku ashabahu, yasuku ashabahu ay yamshi fi saqatihim bimakna annahu sallallahu alaihi wasallam yuqaddimu ashabahu fil mashyi baina yadayhi wa yamshi khalfahum dan nabi mendahulukan sahabat-sahabatnya ketika berjalan dan nabi du, berjalan di belakang para sahabat jadi kalau diimbai atau bersama dengan para sahabat nabi menyuruh mereka jalan duluan nabi di belakang nabi di belakang dan ulun cari ternyata ada riwayat uh, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala dari Jabir bahwasanya beliau mengatakan idza masya masya ashabuhu amamahu wa taraku dhahrahu lil malaikah ternyata ulun cari ada riwayat sahih Ibnu Majah kata Jabir apabila nabi ini berjalan maka para sahabatnya berjalan di depan Nabi, berjalan di depan Nabi. Wa taraku lil malaikah dan mereka para sahabat membiarkan belakangnya Nabi, punggungnya Nabi untuk para malaikat. Jadi ini sahabat Nabi di belakang. Kata Jabir, para sahabat membiarkan punggung Nabi itu untuk malaikat. Maksudnya apa? Ulun buka syarahnya di Hasyah As-Sindi Maksudnya adalah ay ta'ziman lil malaikah al-mashina khalfah. Kenapa Nabi itu menyuruh sahabatnya jalan duluan, Nabi di belakang untuk untuk menghormati malaikat yang mereka berjalan di belakang Nabi. Ta'ziman lil malaikah al-mashina khalfah. Untuk untuk menghormati malaikat yang yang mereka berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa para malaikat ini berjalan di belakang Nabi? Disebutkan juga li'annal malaikah kanu yahrisuna min a'daihi. Karena para malaikat ini yang di belakang Nabi, mereka menjaga Nabi dari musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga Nabi. Mereka di, mereka berada di belakang, akibatnya ketika duduk uh, berjalan dengan para sahabat, itu Nabi jalannya dari belakang, di belakang para para sahabat karena ada malaikat. Karena Nabi ingin memuliakan malaikat karena malaikat tadi menjaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat terakhir, ya beduru man laqiya bisalam. Ya beduru man laqiya bisalam. Ber, Nabi bersegera untuk mengucapkan salam kepada orang yang beliau temui. Nabi bersegera kepada orang yang mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi Nabi berusaha untuk mengucapkan salam duluan ketika mereka bertemu dengan para sahabatnya. Ayyusari'u ila ilqa'is salam ala man yalqahu walau kana saghiran. Nabi bersegera mengucapkan salam kepada orang yang beliau temui sekalipun orang tersebut anak kecil. Jadi Nabi berusaha untuk selalu yang berdahulu dalam mengucapkan mengucapkan salam. Bahkan kepada anak kecil. Ini termasuk sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duluan untuk mengucapkan salam. Walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, kepada anak kecil pun beliau berusaha untuk yang duluan dalam mengucapkan salam. Hadis terakhir satu. Satu kita ambil hadis yang kesembilan. Qala Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak Harb Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al-fami ashkalal aini manhusal aqib. Ulun kadingat terlupa. Jadi hadis ini yang ulun sebutkan yang tadi, yang nomor 8 panjang tadi, di sini kata Syekh Abdul Razak, "Fal haditsu sanaduhu dhaifun la yathbut." Hadis yang ulun sebutkan tadi sebelumnya itu sanatnya dhaif, tidak sabit, tidak valid. Tapi kata Syekh Abdul Razak, "Waqad marrat ba'du alfazihi fi ahadits sahihah wa ya'ti ba'duha aidan fi ahadits ukhra sahihah." Walaupun hadis ini sanatnya lemah, dhaif, tapi telah lewat hadis-hadis sebelumnya yang sahih bahwasanya lafaz sebagian lafaz-lafaz hadis tadi adalah benar di hadis-hadis sebelumnya dan juga akan datang hadis-hadis yang akan datang sebagian makna hadis ini juga sahih. Jadi maknanya sahih atau lafaznya sahih dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang sahih dan juga hadis-hadis yang akan datang yang sahih. Ya, maknanya benar, maknanya sahih. Hadis yang kesembilan eh, Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Abu Musa Muhammad ibnul al-Musanna telah memberikan hadis kepada kami Abu Musa Muhammad ibnul al-Musanna. Muhammad bin al-Musanna termasuk syekh atau gurunya para imam kutubus sittah. Jadi imam kutubus sittah Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Daud, Nasai, Ibnu Majah itu semuanya pernah mengambil hadis dari Muhammad Muhammad Ibnu Musanna. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Ja'far, memberikan hadis kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far siapa? Gun Gundar. Gundar. Gundar artinya musyawis yang suka mengganggu. <laughs> Ini lakop ya. Ada ceritanya ulun pernah sebutkan, guru beliau Ibnu Juraij ketika Muhammad bin Ja'far ini mengambil hadis berisik gitu, berisik atau apa? merasa terganggu gurunya ketika si Gundar ini mengambil hadis kepada kepada beliau akibatnya Gundar diberi gelar dengan Gundar. Dan Muhammad bin Ja'far atau Gundar ini juga gurunya para Imam Kutubus Sittah. Qala haddatsana Syu'bah Gundar mengatakan memberikan kepada kami hadis Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj lakopnya Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Kemudian An Simak ibni Harbin dari Simak bin Harbin ibnul Mughirah. Simak bin Harbin ini uh, termasuk rawi yang mana cuma lima <clears throat> imam kutubus sitah saja yang mengambil hadis dari beliau. Uh, Muslim, Tirmidzi, Daud, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Imam Bukhari tidak tidak uh, ada perawi di kitab beliau Simak Ibn Harbin, cuma lima imam saja. Qala beliau mengatakan, sami'tu Jabir bin Samurah yaqul, saya mendengar Jabir bin Samurah bin Junadah. Jadi ini sahabi ibnu sahabi, sahabat, ayahnya juga sahabat. Jabir sahabat, Samurah juga sahabat. Sahabi ibnu sahabi. Yaqul, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fami ashkal al-ainaini manhusal qalbi manhusal aqib. Apa pengertian dari doli al-fam ashkal al-ain manhusal aqib? Nah, di sini rawinya sendiri yang menjelaskan makna tersebut. Qala Syu'bah, Syu'bah mengatakan, "Qultu li Simak, saya bertanya kepada Simak, guru beliau, ma doli al fam? Apa yang dimaksud dengan doli al fam?" Simak menjawab azimul fam lebar mulutnya. Jadi mulut beliau lebar. Laisa saghiran dayyiqan, tidak kecil sib apa? tipis, tidak kecil, sempit. Mulut itu kan ada yang lebar, ada yang tipis ya. Jadi mulut Nabi itu tidak kecil, sempit tapi lebar. Kemudian ashkalal ain, apa maksudnya wahai simak ashkalal ain? Beliau menjawab, Tawilu syikil ain, tawilu syikil ain. Panjang ujung matanya, panjang ujung matanya. Tapi di sini uh, eh, Syabdur Razak menyebutkan penafsiran simak tentang makna asy'alul ain itu wahmun, waham, ada keliru, ada keliru. Para ulama yang lain yang mensyarahkan makna dari Ashkalul Ain apa? Belahan mata beliau panjang. Itu bukan makna dari Ashkalul Ain, bukan Ashkalul Ain artinya bukan panjang belahan mata beliau tidak. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Simak. Tapi kata Syekh eh, Al-Imam Al-Qadiyat mengatakan bahwasanya penafsiran simak tentang makna syuklah tadi bukan maknanya adalah belahan beliau panjang tidak. Itu adalah waham dari beliau keliru dari beliau yang mana para ulama ya ketika men mensyarahkan makna ashkalul ain maksudnya adalah annaha humratun tukhalitu bayadul ain. Jadi mata Nabi itu ada merah di mata putihnya ada merah, ada merahnya. Dan merahnya bukan merah habang, sakit mata kada. Jadi cuma sedikit ya. Putih ada garis-garis merah bisa, garis-garis merah. Dan ini mata yang mahmudun tumdahu bihil ain, mata yang bagus yang dipuji. Ketika putih ada sedikit merah-merahnya. Itu maknanya bukan maknanya adalah panjang belahan mata beliau tidak. Tapi kata Qadiyat itu ada kekeliruan dari simak, ada waham kekeliruan. Maksudnya adalah mata putih beliau ada sedikit kemerah-merahannya. Dan ini adalah mata yang bagus yang yang indah. Yang terakhir manhu sal akib, manhu sal akib. Kata simak maksudnya adalah lu lah mil akib. Sedikit daging tumit, sedikit daging tumit kaki beliau. Artinya tidak panjang dan juga tidak lebar ya. Kan ada orang kadang tumitnya itu panjang ya, lebar. Sehingga kalau beli sepatu panjang tapi atasnya kosong karena tumitnya panjang. Dan tumit Nabi tidak tidak tidak lebar dan tidak panjang tapi sedikit. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi di kitab Jami'ut Tirmidzi. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Sudah masuk waktu isyrok ya. Nanti insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya subuh Senin hadis ke ke-11 insyaallah taala.